Dan inilah pentingnya kita kaum muslimin wal muslimat sebagai kaum muslimin tidak lepas daripada menuntut ilmu. Maka insya Allah ilmu yang akan kita bahas pada malam ini istiqo, dengan istiqamah kita akan berbahagia selamanya. Ini judulnya. Perlu difahami Bapak dan Ibu, setiap orang hidup mesti berkeinginan untuk bahagia. Tidak ada orang yang ingin sengsara. Tidak ada yang ingin yang melarat, semuanya ingin bahagia. Namun manusia di dalam mencapai kebahagiaan ini beda pendapat. Ada kalanya dengan mencari harta yang sebanyak-banyaknya. Karena mereka mengira dengan kekayaan itu akan membawa kepada kebahagiaan. Tetapi ternyata Fir'aun yang begitu kaya raya tidak bahagia. Dihancurkan oleh Allah Ta'ala di dunia dan juga di akhiratnya. Dan ada kalanya orang mencari kebahagiaan ini dengan yaitu mencari hiburan ke sana kemari. Maka ini yang sudah diangan-angan oleh manusia dan juga yang sudah dilaksanakan oleh manusia. Tapi dua ini belum tentu membawa kebahagiaan dunia. Apalagi kebahagiaan di akhiratnya nanti. Maka kebahagiaan adalah menurut Islam yang ditempuh hendaknya dengan beribadah dan istiqamah. Karena dalam satu ayat ala bi tatmainul tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah kamu akan menjadi tenang jiwamu. Inilah kaum muslimin wal muslimat. Bagaimana kita mencari kebahagiaan dunia dan di alam barzah atau di alam akhirat nanti dengan beribadah. Dan beribadah ini maknanya melaksanakan perintah Allah. Meninggalkan larangannya. Baik yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah bukan hanya sholat. Dan bukan hanya siam tetapi mencakup semua apa yang diperintahkan oleh Allah taala dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna ibadah. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsirnya. Dan perlu Bapak dan Ibu, ibadah yang Allah perintahkan kepada kita ini waktunya cukup pendek. yaitu semenjak kita balik sampai meninggal dunia. Ini waktu kita ibadah. Dengan firman Allah Ta'ala di situ disebutkan dalam surat Al-Hijr. Ayat nomor 99. Wa'bud rabbaka hatta yatiakal yakin. Beribadalah kamu kepada Rabbmu yaitu Allah. Mengapa kita beribadah kepada Allah? Karena segala sesuatu hanya Allah Ta'ala yang menciptakannya. Yang memilikinya. Yang memenuhi semua apa menjadi kebutuhan manusia. Makanya kita tidak diperintah beribadahlah kepada manusia bukan. Kepada jin tidak. Kepada malaikat tidak. Kepada nabi tidak. Tetapi wa'bud rabbaka. Beribadahlah kamu kepada Rabbmu dan sampai kapan hatta ya'tiyakal yakin sampai datang kepadamu yang diyakini maknanya ajal yaitu mati inilah waktu ibadah dan kebutuhan ibadah kita ini kaum muslimin wal muslimat untuk mendapatkan kesenangan di dunia dan juga di alam barzah dan juga di alam akhirat nanti itu semuanya kita kejar di dunia ini. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi eh, penjelasan kepada kita semuanya bahwa ibadah itu sampai mati. Beliau mengatakan, "Idza matal insanu in qata Kalau manusia sudah meninggal dunia putus Makanya sebelum meninggal dunia kita kaum muslim bagaimana meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Bagaimana kita memperbanyak amal saleh. Karena orang meninggal dunia di bawah amal. Orang kaya, orang miskin punya kedudukan dan tidak maka meninggal dunia amal yang dibawa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yadba'ul zana janazata salasatun. satu maka akan diiringi, dikawal jenazah itu tiga. Fayar usnani maka kembalian nomor ya kembalian dua. Wa yabqa ma'ahu wahidun dan bersama orang meninggal dunia hanya satu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Pergi pulang kerabatnya dan pulang pula hartanya. Dan yang tinggal bersama kita nanti kalau kita sudah meninggal dunia amal. Inilah pentingnya Bapak dan Ibu bagaimana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Karena ibadah kita kepada Allah Ta'ala untuk kebutuhan di alam barzah kita. Yang itu waktunya lebih panjang daripada kita di dunia. Dan juga untuk di akhirat nanti yang itu adalah khalidina fiyya. Yang mana kekal selamanya. Selanjutnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintah kita beribadah. Perlu difahami Bapak dan Ibu, ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu sangat mudah. Mudah dikerjakan. Perhatikan sholat. Lebih mudah kita menjalankan sholat daripada mencari rezeki. Membaca Al-Quran, ibadah. Lebih mudah kita membaca Al-Quran daripada mencari yang lainnya. Siam eh, mudah. Bagi yang tidak mampu siam boleh dia tidak siam. Haji mudah. Bagi yang tidak mampu boleh tidak haji. Subhanallah. Tatkala Allah Ta'ala memerintah kepada kita ibadah, maka semua perintahnya mudah kita kerjakan dan semua larangannya mudah kita tinggalkan. Dan tidak ada perintah yang lebih mudahnya perintahnya Allah. Tidak ada larangan yang sangat bermanfaat jika ditinggalkan kecuali larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala menjelaskan di dalam ayatnya bahwa ibadah ini adalah mudah, bukan sulit. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 185, "Yuridullahu bikumul yusra." wala yuridu bikumul usra. Maka Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Satu contoh kalau kita tidak bisa sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk. Mudah. Tidak bisa sholat dengan duduk, boleh dengan berbaring. Tidak mampu kita berinfak, kita dikasih infak. Orang kaya diwajibkan infak karena Allah Ta'ala memberi kemampuan. Orang miskin tidak diwajibkan mengeluarkan zakat karena kemiskinannya. Mudah. Tidak ada Islam yang sulit. Demikian juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innatina yusrun." Agama Islam itu gampang, mudah dikerjakan. Orang yang tidak mampu siam karena sakit boleh tidak siam. Ya. Ketika sudah tidak ingat lagi, tidak diwajibkan untuk beribadah. Mudah Islam. Dibandingkan dengan peraturan manusia, lebih mudah Islam. Inilah kenapa kita melaksanakan Islam. Karena Islam ad-dinu yusrun. Dan Allah mandaki yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Selanjutnya Islam yang sangat begitu mudah kaum muslimin bagi kita yang tidak mampu mengerjakan sebagian daripada syariatnya kita tidak dihukum. Tidak dihukum. Baik orang tidak mampu haji tidak dihukum. Beda dengan peraturan manusia kalau sudah dikeluarkan tahu atau tidak tahu jika melanggar kena hukuman. Tapi Allah Ta'ala tidak menghukum hambanya. Yang ketika dia lupa mengerjakannya. Allah Ta'ala tidak menghukum hambanya ketika orang itu dalam keadaan terpaksa meninggalkannya. Allah Ta'ala tidak menghukum hambanya ketika orang itu belum tahu hukumnya. Kita sholat menghadap ke timur karena kita tidak tahu kita yakin bahwasanya kiblat itu timur padahal kita salah karena kita tidak tahu dan tidak sengaja diterima salat kita. Dan kita tidak berdosa. Inilah baiknya Islam. Maka Allah mengatakan fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah taala sekiranya kamu mampu. Yang tidak mampu kita tidak dipaksakan. Inilah indahnya Islam. Bagi bapak dan ibu yang sudah lanjut usia, tidak mampu siam, boleh tidak siam, bayar fidyah. Tidak mampu bayar fidyah bebas. Bagaimana kita tidak beribadah kepada Allah Ta'ala kaum muslimin? Begitu indahnya. Dan orang beribadah untuk diri kita, bukan untuk yang lain. Jadi Allah Ta'ala ketika memerintah kita beribadah, itu bukan kebutuhan Allah. Lain manusia memerintah kita. Suatu saat karena orang itu butuh kepada kita. Tapi Allah Ta'ala memerintah kita kebutuhannya untuk diri kita. Bukan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga bukan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Makanya Allah berfirman, Man amila salihan fali nafsi wa man asa'a Siapa yang beramal soleh untuk dirinya dan siapa yang berbuat jahat maka kembali azabnya kepada yang berbuat jahat. Selanjutnya, mengapa syariat Islam yang begitu mudah? Banyak kaum muslimin yang malas dan enggan mengamalkannya. Bukankah sholat jamaah mudah? Hayya ala sholat. Mari kita sholat. Mudah kita datang di masjid tidak pernah ditanya mana KTP-nya. Mana surat persidirinya. Dan Alhamdulillah kita kaum muslimin. Masuk dalam masjid itu tidak ada kecurigaan. Lain kalau kita masuk ke hotel. Lain kalau kita masuk ke perusahaan, diteliti. Ada sensornya. Masuk masjid rumah Allah Ta'ala subhanallah. Tidak ditanya kita satu persatu dari mana, bawa apa. Lapangnya dadanya kaum muslimin. Karena apa? Karena Allah Ta'ala memberi ketenangan orang masuk dalam masjid. Namun kenapa? Ketika hayya ala salat, mari salat. Mereka masih di kantornya. Mereka masih di bengkelnya. Mereka masih menunggu pula di tokonya dan juga di pabriknya. Padahal Allah yang memanggil itu khayya ala sholat. Dan kita hanya lima waktu ini. Terutama Bapak yang diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Kenapa kok merasa berat? Bukankah mencari rezeki itu lebih sulit? Berapa jam kita di pasar? Berkeringat, kepanasan. Belum tentu kita mendapatkan sesuatu yang kita ingini. Tetapi sholat lima waktu yang menghapus dosa antara sholat dan sholat. Dan juga manfaatnya inna sholata tanha anil faksha'i wal mungkar. Sholat ini adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan sholat ini merupakan penghisapan pertama besok pada hari kiamat. Ketika kita berhadapan di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa kok berat? Mengapa pasarnya lebih banyak orang yang datang di pasar daripada di masjid? Ini perlu kita fahami. Padahal kita masuk di masjid itu lebih mudah. Tidak ada orang yang di dalam ini bertengkar di masjid. Dengki di masjid tidak ada. Caci mencaci tidak ada. Berbeda di pasar banyak penipuan, bohong, bertengkar. Tapi kenapa di pasar lebih ramai daripada di masjid? Inilah yang baru kita fahami. Jawabnya karena manusia itu punya hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini Bapak dan Ibu membenci yang wajib. Yang diharamkan itu disukai oleh hawa nafsu. Inilah sebabnya kenapa Islam yang begitu mudah sebagian besar kaum muslimin kok malas karena punya hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu selalu mengajak kepada perbuatan jahat sebagaimana dijelaskan di dalam surat Yusuf ayat nomor 53. Yang mana Allah berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim." Dan aku tidak membebas, membebaskan diriku ini dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Nafsu menyuruh kejahatan. Orang meninggalkan sholat berarti dia orang jahat. Orang tidak sholat bukan orang yang baik. Maka nafsu keinginan kita kalau muslimin wal muslimat. Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita maunya tidak sholat. Maunya tidak bangun malam. Bayangkan kalau kita bangun malam diberitahu nanti jam 2 kita akan pergi ke pantai. Barangkali bangun semuanya. Jam 2 nanti ada bagi-bagi uang satu orang 200 ribu bangun semuanya insya Allah. Tapi kalau kita bangun untuk sholat walaupun tiga rakaat, males. Kenapa? Karena manusia hawa nafsu tidak senang dengan sholat. Hawa nafsu itu senang dengan dunia. Senang dengan hiburan. Senang dengan kemaksiatan. Dan itu kita pahami. Ini yang pertama. Oleh karena itu kita harus memerangi hawa nafsu kita. Yang nomor dua karena kita ini digoda oleh syaitan. Jadi bukan bapak dan ibu saja yang ibu kita saja, Nabi Adam dan Hawa yang digoda oleh iblis, tetapi anak Adam ini pula digoda oleh syaitan sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 168 169 innama ya'murukum bisu'i wal faksa itu ada ayat sebelumnya dan juga ada sesudahnya kami potong sebagian karena menyingkat waktu. Sesungguhnya setan itu menyuruh kamu kepada perbuatan yang jahat dan kecil. Mencuri disenangi oleh orang. Ya. Padahal jual beli itu lebih mudah daripada mencuri. Zina disenangi oleh manusia. Padahal menikah lebih mudah. Ya. Daripada dia berzina. Minum khomer mabuk-mabuk lebih disenangi oleh manusia daripada dia minum air. Inilah setan ya merukum innama ya merukum bisu'i wal faksa. Dengan dasar ini kaum muslimin wal muslimat maka tidak mungkin kita akan bisa sempurna ibadah kita melainkan kita harus yaitu menepis hawa nafsu ini. Ya. Kita harus menepis eh, hawa nafsu ini. Bagaimana kita menghilangkan kemalasan agar kita selamat daripada godaan setan, maka kita perlu istiqomah. Ini pembahasan kita. Istiqomah, Bapak dan Ibu maknanya istiqomah itu jalan yang lurus. Jadi menempuh jalan agama Islam yang lurus, yang benar dengan tidak menoleh kanan dan kiri dan itu ayatnya wa anna hadhihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu tidak kami tulis di situ sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus maka ikutilah dan kita setiap yaitu salat mohon kepada Allah taala istiqamah ihdinas siratal mustaqim itu permintaan kita Ihdina ya Allah tunjukkan kami. Asirat jalan al-mustaqim yang lurus. Semua ahli tafsir mengartikan jalan yang lurus itu Al-Quran. Dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Bapak dan Ibu Al-Quran ini bahasa Arab. Dan kita bukan orang Arab. Maka perlu kita fahami maknanya karena Al-Quran bukan Al-Quran saja, bukan bacaan saja. Al-Quran al-zikru, peringatan. Al-Quran huda petunjuk. Wabayinatim minal huda. Dan keterangan-keterangan petunjuk. Wal furqan dan yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Quran adalah juga rahmatan lil mu'minin. Quran juga syifa lima fis sudur. Obat untuk penenang jiwa Ya. Maka untuk menepis gangguan-gangguan yang berupa kemalasan dan gangguan setan ketika kita mau menempuh ibadah yang mudah ini kita butuh istiqomah. Jadi makna istiqomah bagaimana kita berjalan lurus di atas Al-Quran dan Sunnah. Ini makna yang pertama. Kemudian juga istiqomah mencakup pula melaksanakan semua bentuk ketaatan kita kepada Allah. Dan tidak mungkin Bapak dan Ibu kita mau taat kalau kita tidak tahu ilmunya. Baik yang zahir maupun yang batin, taat kita zahir salat, membaca Al-Qur'an, berzikir, taat hati kita ikhlas, bertawakal kepada Allah taala, berlindung kepada Allah taala, berharap kepada Allah taala, takut kepada siksaan Allah taala, mencintai Allah taala adalah bagian daripada istiqomah yang harus kita wujudkan. Jadi istiqomah mempunyai makna bagaimana kita menempuh jalan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang nomor dua bagaimana kita melaksanakan isi Al-Quran dan Sunnah jika itu berupa perintah. Bagaimana kita bisa meninggalkannya jika itu berupa larangan. Kemudian juga di antara ayat yang menyebutkan keutamaan istiqomah. Karena mustahil Allah Ta'ala menyuruh kita istiqamah, lalu tidak ada manfaatnya. Semua perintah Allah Ta'ala kalau kita kerjakan banyak manfaatnya. Dunia lebih daripada itu akhiratnya pula. Maka manfaat istiqamah ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Fussilat ayat nomor 30. Innalladzina qalu rabbunallahu summa تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم walakum fiha ma tatta'un nuzulam min ghafir rahim ayat seterusnya <coughs> maknanya innalladzina qalu Allah. sesungguhnya orang yang berkata Allah, rabb kita adalah Allah Maknanya sesungguhnya orang berkata la ilaha illallah. Itu makna Allah Jadi sesungguhnya orang yang sudah bersahadat la ilaha illallah. Kita bersahadat minimalnya sembilan kali. Setiap hari, setiap malam. Karena ketika kita sholat lima waktu, itu ada syahadatnya sembilan kali. Karena satu salat ada dua tahiyat. Jadi minimalnya kita membaca asyhadu an la ilaha illallah sembilan kali. ladzina qalu rabbunallahu dan makna syahadat la ilaha illallah ada dua rukun di situ. Bapak dan Ibu yang harus kita fahami ya mungkin dulu pertama-tama telah kami sampaikan waktu masjid masih di sana Pertama, la ilaha. Yang artinya tidak ada sesembahan. Maknanya semua makhluk tidak boleh kita sembah. Tidak boleh kita mintai. Tidak boleh kita mintai perlindungan. Itu makna la ilaha. Meniadakan sesembahan dari makhluk. Kita tidak boleh minta kepada jin. Tidak boleh minta kepada malaikat. Itu makna la ilaha. Karena malaikat adalah makhluk. Tidak boleh minta kepada ustadz. Tidak boleh minta kepada Nabi karena Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah. Ini makna la ilaha. Tatkala kita dilarang meminta padahal kita butuh Bagaimana kita dilarang meminta kepada makhluk sedangkan kita butuh? Maka Allah menjelaskan illallah. Kecuali Allah. Kenapa kita tidak boleh minta kepada manusia? Manusia tidak bisa menurunkan hujan. Kenapa kita tidak minta kepada gunung? Gunung tidak bisa menurunkan hujan. Walaupun besar. Kenapa kita tidak boleh minta pada dukun? Dukun tidak bisa menurunkan hujan. Kita mohon kepada Allah, bukankah kita Bapak dan Ibu ketika sholat membaca butuh, na'budu wa karena nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah. Ini ikrar kita. Ini pernyataan kita yang akan ditanya oleh Allah. Wa iyyaka nasta'in dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Inilah makna syahadat la ilaha illallah. Akan diterima oleh Allah Ta'ala syahadat kita apabila kita menolak sesembahan dari makhluk. Mencukupkan kepada Allah Ta'ala semua apa yang kita butuhkan. Bukankah Allah berfirman, Udu'uni. Astajib lakum. Allah mengatakan udu'uni berdoalah kamu kepadaku aku akan mengabulkan. Subhanallah. Belas kasihannya Allah taala kepada hambanya. Kita disuruh minta kepada Allah. Kenapa kita tidak disuruh minta kepada orang kaya? Karena orang kaya itu juga butuh duitnya. Satu contoh saja, seorang anak seorang anak diberitahu oleh orang tua, nanti kalau ada apa-apa minta pada orang tua ya. Kalau anak ini sekali, dua kali, tiga kali minta, senang orang tua. Tapi kalau berulang satu jam minta, satu jam lagi minta, satu jam lagi minta, marah orang tua. Itu orang tua kita sendiri. Bagaimana orang lain? Oleh karena itu kita tidak minta kepada manusia. Tetapi mohon kepada Allah. Ya. Karena kita ini butuh nafas. Siapa yang bisa memberi nafas kepada kita? Hanya Allah. Butuh air. Siapa yang menurunkan hujan? Hanya Allah. Butuh beras. Siapa yang membuat beras? Hanya Allah. Butuh kesehatan. Siapa yang menyehatkan kesehatan? Yang menyembuhkan penyakit? Hanya Allah. Dokter tidak bisa menyembuhkan penyakit. Dia sendiri sakit. Makanya ketika kita sakit, Allahumma sfini. Allahumma ya Allah sembuhkan saya. Walaupun kita boleh berikhtiar. Tapi mohon kepada Allah. Dan kita ini oleh Allah Ta'ala disuruh meminta. Tapi orang kaya belum tentu dia menyuruh. Mintalah kamu kepada saya. Semuanya orang minta aku Enggak. Itulah kenapa kita diperintah oleh Allah Ta'ala memohon kepada Allah. Karena Allah adalah Ar-Rahman. Ar-Rahim, dat yang luas rahmatnya dan tidak pernah putus rahmatnya. Ar-Razak yang memberi rezeki dan tidak pernah kita putus dari rezeki Allah Taala. Ini makna kaum muslimin yang kita perlu pahami. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang berkata Rabb kami Allah yang bersyahadat la ilaha illallah. Hanya beribadah kepada Allah taala. Kemudian termasuk Rabbun Allah syahadat yang nomor dua wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Syahadat yang nomor dua ini juga kita baca setiap duduk tahiyat yang mempunyai makna kita wajib beramal sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebut di dalam surat Al Imran ayat nomor 31 Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni Katakan wahai Nabi kalau engkau menjadi orang dicintai oleh Allah Ta'ala ingin mencintai Allah Ta'ala maka ikutilah sunnahku maka tatkala kita kaum muslimin sudah bersyahadat la ilaha illallah. Innalladzina qalu rabbuna Allah kelanjutan ayat summastaqamu. Kemudian beristiqomalah. Kemudian beristiqomalah. Tidak cukup kita bersyahadat selesai masuk surga. Karena kelanjutan ayat summastaqamu Kemudian beristiqomah yang nanti akan kita jelaskan menurut tafsir bagaimana makna istiqomah. Kita baca dulu ayatnya. Maka ketika kita sudah istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Turun malaikat dari langit itu. Sekian banyak malaikat itu turun memberi kabar gembira kepada kita. Allah takhafu wa la Subhanallah kaum muslimin. Apa katanya malaikat membisikkan kamu jangan takut dan jangan sedih. Nah, ya. Janganlah kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Padahal takut dan sedih ini Bapak dan Ibu penyakit yang sangat bahaya. Yang tidak bisa hilang dengan makan yang enak. Tidak bisa hilang pula dengan kekayaan dunia. Bayangkan kalau orang itu sudah diancam kamu mau dibunuh. Apapun harta yang dimiliki tidak bisa menghibur dirinya. Bagaimana kalau itu dihukum dengan Allah Ta'ala? Ini faidahnya. Orang yang istiqamah yang nanti akan kami jelaskan. Mempunyai faidah. Tata nazzalu alihimul malaika. Malaikat dari langit itu turun. Ke dunia memberi kabar Allah takhafu wa la takzanu. Kamu jangan takut dan jangan kamu sedih. Ini adalah kebahagiaan. Jangan kamu takut dan jangan sedih di dunianya. Di mana saja berada. Sendirian atau dengan orang. Di alam barzahnya. Dan juga di akhiratnya. Subhanallah keutamaan istiqomah yang nanti akan kita jelaskan apa makna istiqomah. Dan juga kelanjutan yang lain apa katanya Allah taala wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'atun. Dan bergembiralah kamu hai orang beristiqomah. Kalian akan dimasukkan di dalam surga yang mana Allah taala menjanjikan untuk dirimu. Apa katanya Allah Ta'ala? Nahnu awliya'ukum fil khayati dunya wa fil akhirah. Kami katanya Allah Ta'ala adalah wali-walimu yang menolong dirimu. Yang mencintai kamu ya orang beristiqamah di dunia dan juga di akhiratnya. Subhanallah, Bapak dan Ibu keutamaan istiqamah. Ya. Kemudian selanjutnya kita perlu memahami makna istiqomah supaya kita tidak keliru. Sesungguhnya orang yang sudah innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Apa makna istiqomah ini? Sesungguhnya orang sudah bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lalu istiqomah apa makna istiqomah? Ya dimaksudkan istiqomah di sini ada tiga pendapat dari kalangan ahli tafsir. Dan ini kami ambil dari tafsir Ibnu Kasir. Tafsir Al-Baghawi. Tafsir Al-Karimur Rahman Al-Sa'di. Tafsir Fathul Qadir oleh Al-Imam Syaikani, Al-Imam Syaukani. Tafsir At-Tabari lil Imam At-Tabari. Silakan dan itu sudah diterjemahkan pula. Ini perlunya kita memahami Al-Qur'an dengan ahli ilmu. Maka pertama istiqamah mempunyai makna tauhid. Nah. Barang siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah lalu dia bertauhid sampai meninggal dunia. Tauhid itu maknanya hanya beribadah kepada Allah. Tidak minta kecuali kepada Allah. Tidak takut kecuali kepada Allah. Tidak berharap kecuali kepada Allah. Ya. Tidak minta perlindungan kecuali kepada Allah. Tidak beristighosa kecuali kepada Allah. Karena itu sebenarnya ibadah. Tidak menyembelih kecuali dengan menyebut nama Allah. Tidak nazar kecuali nazar taat kepada Allah. Ini makna istiqamah. Bagaimana senantiasa kita ini pagi, sore, malam, petang menjadi orang ahli tauhid. Tadi dijelaskan wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asa. Kami jadikan malam untuk istirahat. Agar nah, orang itu munajat kepada Allah Ta'ala, kami jadikan siang untuk mencari rezeki. Bagaimana kita mencari rezeki merasa takut kepada Allah Ta'ala? Tidak bohong, tidak mengurangi timbangan. Tidak menipu. Bagaimana kita ketika Waktunya sholat kita sholat. Karena orang bertauhid. Ini makna istiqamah. Selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan ini dijelaskan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Adalah menantu yaitu besannya Rasulullah untuk oh, besannya yaitu mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat yang pertama kali masuk Islam Kenapa kita mengambil keterangan para sahabat? Karena para sahabat adalah orang yang diridhai Allah. Radhiyallahu anhu maradu'an. Dan karena para sahabat hidup pada zaman turunnya wahyu. Ini makna istiqomah yang pertama Bapak dan Ibu. Kalau kita ingin dihilangkan rasa sedih dan khawatir, takut, maka jadilah orang bertauhid kapan saja dan di mana saja. Mana yang nomor dua? istiqamah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas juga sahabat Nabi. Orang yang didoakan oleh beliau Allahumma faqihu fitin wa alimhu ta'wil. Ya, ini makna nomor dua istiqamah. Yaitu senantiasa taat dan menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah Ta'ala baik itu dari Al-Qur'an maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini makna istiqamah yang nomor dua makna istiqamah yang pertama yang nomor dua tidak bertentangan karena orang itu melaksanakan yang wajib sebagai bukti tauhidnya kepada Allah bagaimana bertauhid tidak mengamalkan yang wajib makna yang nomor tiga Istiqamah maknanya di atas ikhlas dan dalam beramal hingga maut menjemput. Senantiasa beramal didasari dengan ikhlas. Karena Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Khunafa baru wa yuqimus shalah. dalam mereka itu diperintah melainkan akar beribadah kepada Allah taala dengan ikhlas. Dan ikhlas itu maknanya Bapak dan Ibu merah, ingin mencari ridhonya Allah Ta'ala murni. Dicaci oleh orang atau dipuji tetap ikhlas amalnya. Ada orang yang melarang atau orang yang memerintah tetap dia ikhlas. Karena dia beribadah karena Allah. Dan ini keutamaan ikhlas. Ikhlas ketika mau beramal Ikhlas ketika sedang beramal, ikhlas ketika di akhir amal. Dan juga ikhlas setelah beramal pula. Karena ikhlas mencari ridhonya Allah liwajillah. Beribadah merasa dilihat oleh Allah. Walaupun tidak ada orang. Walaupun kita persepi malam hari sholat sendiri. Merasa dilihat oleh Allah. Dan itu paling baiknya ibadah sebagaimana malaikat Jibril tatkala menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal ihsan ibadah yang baik itu bagaimana wahai nabi jawabnya anta butallah kaanna rohu ibadah yang ihsan yang ikhlas itu yaitu engkau beribadah kepada Allah taala seolah-olah kamu melihat Allah jadi kita beribadah itu seolah-olah melihat yang memerintah kita. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yara. Tetapi apabila kamu tidak bisa melihat Allah di permukaan bumi ini, yakinilah Allah melihat dirimu. Subhanallah kaum muslimin. Ikhlas ini kalau kita terapkan tidak ada orang mencuri. Tidak ada orang mengurangi timbangan. Karena apa orang ikhlas merasa muraqabatullah diawasi oleh Allah mau tanda tangan palsu, uh, Allah Ta'ala maha tahu nggak jadi. Mau menerima suap, uh, Allah Ta'ala maha tahu nggak jadi. Mau menerima, mengurangi timbangan, tidak jadi. Ya. Mau mengambil barangnya orang lain tidak jadi. Karena apa? Dia ikhlasnya karena Allah Ta'ala. Merasa Allah Ta'ala melihat dirinya. Karena Allah Ta'ala tidak mengantuk, tidak tidur. La ta'khuduhu sinatu wa naum. Allah tidak mengantuk, tidak tidur. Kenapa? Wal khayyu al qayyum. Dat yang hidup, yang sempurna hidupnya. Dan berdiri sendirian tidak butuh kepada hambanya. Disuruh menjaga toko tidak akan masuk duit sebagian ke sakunya. Menjadi kerja kuli walaupun tidak ada mandor tetap dia istiqomah. Ikhlas. Karena Allah Ta'ala melihat dirinya. Subhanallah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan iman. Keutamaan ikhlas ini dalam satu hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Wa yasrabul khamra hina yasrabu wa huwa mu'min. Tidak mungkin orang itu akan berbuat zina kalau imannya kuat, keikhlasannya dia merasa diawasi oleh Allah. Subhanallah. Keutamaan ikhlas bapak dan ibu. Dan tidak akan orang itu akan mencuri kalau dia imannya sempurna, ikhlas dia mencari ridha Allah taala. Dan tidak akan minum minuman yang memabukkan ketika dia punya iman yang kuat yang ikhlas karena Allah. Keutamaan orang yang ikhlas ini makna istiqamah. Innalladzina qalu Rabbunallahu summastaqamu. Sesungguhnya orang yang sudah bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah. Lalu dia istiqomah dan istiqomah mempunyai makna tiga tadi. Senantiasa bertauhid, tidak mengajarkan syirik, tidak menjalankan syirik. Senantiasa taat kepada Allah Ta'ala bukan malas dan bukan meninggalkan perintah. Senantiasa semua amal ibadah didasar dengan ikhlas maka Allah Ta'ala memberi kabar gembira tatanazzalu alaihimul malaika. Akan turun malaikat dari langit. Memberitahu, membisikkan terhadap orang-orang yang istiqamah. Allah takhafu wa la takzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Gimana maknanya? Di situ dijelaskan Ayat di atas menceritakan bahwa orang yang istiqamah dan teguh di atas tauhid dan ketaatan, maka malaikat pun akan memberi kabar gembira kepadanya ketika maut menjemput. Nah. Jadi ketika sekarat maut, nah, makanya ada orang itu ketika mau meninggal dunia cerah wajahnya, berkeringat keningnya, berseri-seri wajahnya, karena Allah mengatakan wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Karena apa? Karena istiqamahnya beribadah. Dan ada lagi wujuhu yawma idin basira yang muram. Ada orang meninggal dunia hitam wajahnya dan sangat menakutkan. Bahkan kadangkala dia mengorok pula beberapa saat. Dikira sudah meninggal dunia, tahu tahunya masih hidup. Tapi orang mukmin dicabut rohnya oleh Allah Ta'ala lewat malaikat. Wan nasyitati nashta. Demi malaikat ia mencabut rohnya orang beriman dengan lembut. Inilah keutamaan istiqomah kaum muslimin. Kita belum pernah sekarat maut. Sekarang maut paling sakitnya orang. Karena mencabut malaikat walaupun ditunggu sekian banyak dokter nggak ada artinya dokter. Makanya ada yang membelalak dan ada yang menakutkan pula dan ada yang membuat kita meneteskan air mata karena sangat yaitu senangnya dengan saudara kita yang meninggal dunia menunjukkan wajah yang berseri senyum dia keningnya berkeringat subhanallah ini adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang istiqamah. Kenapa malaikat saat itu kamu jangan takut. Allah takhafu wa la tahzanu. Ini makna pertama. Padahal kaum muslimin sekarat maut ini tidak ada satu pun makhluk yang bisa menolaknya. Yang bisa menolak sekarat maut yang keras adalah istiqomah kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak ada manfaatnya orang punya harta yang banyak, pengikut yang banyak, kecuali orang yang datang dengan hati yang ikhlas, kalbin salim. Ini mana yang pertama? Jadi kabar gembira untuk bapak dan ibu bagi orang istiqomah. Istiqomah itu mudah loh ya. Orang miskin bisa istiqomah, orang sakit bisa istiqomah. Ya, ibu-ibu bisa istiqomah. Bapak-bapak juga istiqomah. Kenapa istiqomah adalah tauhid? Siapa yang tidak bisa mengamalkan tauhid? Istiqomah melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Melaksanakan perintah Allah Ta'ala kita tidak harus membayar. Tidak harus punya surat-surat tertentu. Ikhlas adalah amal hati. Subhanallah kita dimudahkan di dalam Islam ini. Bagaimana kita mencari istiqomah sehingga nanti akhir hayat kita yang tidak ada bisa menolong kecuali pertolongan Allah dan Allah menolong orang yang yaitu istiqomah Ini yang pertama. Kabar gembira ketika meninggal mau meninggal dunia, Allah takhafu wa la tahzanu. Enggak usah kamu sedih, enggak usah kamu takut. Makna yang nomor dua, Mujahid seorang tabiin. Ikrimah juga seorang tabiin. Tabiin pengikutnya, muridnya sahabat. Dan juga Zaid bin Aslam. Juga seorang tabiin menafsirkan ayat tersebut maknanya Allah takhafu wa la takzanu janganlah takut pada akhirat yang akan kalian hadapi jangan takut kenapa karena mereka orang ahli tauhid jangan takut pula ada pertanyaan kubur ketika ditanya man rabbuka siapa rabbmu karena di dunia sudah ahli tauhid Man nabiyuka siapa nabimu? Karena di dunia sudah mengikuti sunnahnya beliau. Mati nuka apa agamamu? Karena sudah di dunia dia beragama Islam kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Ini makna yang pertama. Gak usah takut ketika di akhirat. Dan jangan bersedih dengan dunia yang kalian tinggalkan yaitu anak, keluarga, harta, dan tanggungan utang. Karena para malaikat nanti yang akan mengurusinya. Kita tidak takut dengan pepergian kita menuju di akhirat insya Allah. Dan tidak takut dengan anak-anak kita dan harta kita. Karena Allah Ta'ala telah mengamanatkan malaikat untuk menjaganya. Dan ini penting. Berapa banyak orang ketika masih hidup ya anak ini damai. Ketika sudah meninggal dunia perang saudara dengan saudara. Umumnya perang karena urusan dunia. Tapi orang yang istiqamah dan anaknya diusahakan menjadi istiqamah, menjadi anak yang baik. Tidak khawatir dunianya ditinggalkan, maka malaikat akan menjaganya untuk diinfakkan fisabilillah. Tidak khawatir dengan anak-anak yang ditinggalkan karena Allah Ta'ala yang menjaminnya. Dan tidak takut pula dirinya ketika berhadapan dengan malaikat mungkar nakir. Keutamaan yaitu istiqamah. Itu makna Allah takhafu wa la Wahai orang beristiqamah kamu jangan takut dan jangan sedih. Begitu pula mereka diberi kabar gembira berupa surga. Ya. Allah takhafu wa la wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka Berilah kabar gembira wahai malaikat orang yang istiqamah ini dengan surga. Subhanallah kaum muslim surga lain dengan dunia. Surga itu temboknya dari emas, emas dan perak. Semennya dari yakut wal marjan, dari lu'lu' dan juga yang lainnya. Dari za'faron. Keindahan di dalamnya bisa di luar, dilihat di luar. Keindahan di luar bisa dilihat dari dalam. Yang itu belum ada di permukaan dunia. Tapi Allah menyediakan surga ini untuk orang istiqomah. Orang sakit bisa istiqomah. Orang miskin bisa istiqomah. Orang cacat fisik bisa istiqomah. Subhanallah. Kita perlu ingat Bapak dan Ibu ingat akhirat. Karena kita hidup di dunia hanya sementara. 60, 70, lebih daripada itu satu dua. Dan kalau kita sudah meninggal dunia, tidaklah kita bawa harta. Semua kita tinggalkan, kita bawa amal. Allah berfirman, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara." Siapa yang beramal kebaikan satu biji sawi maka Allah akan memperlihatkan pahalanya. "Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran Siapa yang beramal satu biji sawi yang berupa dosa, maka Allah Ta'ala akan menghukumnya. Sudahkah kita mengontrol berapa jam kita beribadah kepada Allah Ta'ala? Dan berapa jam kita baca Al-Quran? Dibandingkan berapa jam kita membaca HP. Karena kita akan ditanya. Allah mana dalilnya kita akan ditanya. Latus alunna yawma idin anin na'im. Kalian akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang nikmat. Bukan ditanya mana nikmat saya bukan. Digunakan untuk apa waktu ini. Allah bersumpah wadzuha demi waktu duha. Wasubhi idha tanafas demi waktu subuh ketika menyingsing. Wal fajri demi waktu fajar. Wan nahari demi waktu siang. Wal asri demi waktu sore. Wal laili demi waktu malam. Semuanya disumpah oleh Allah Ta'ala agar kita memanfaatkan waktu ini untuk ibadah. Selanjutnya pula keterangan makna Allah takhafu wala takzanu. Zaid bin Aslam mengatakan bahwa kabar gembira di sini bukan hanya dikatakan ketika maut menjemput. Namun juga ketika di alam kubur. Dan ketika hari bangkit. Di alam kubur ketika kita sudah diantarkan oleh keluarga kita ketika mereka pergi kita didudukkan oleh dua malaikat. Dua tiga pertanyaan. Ini keuntungan istiqomah. Orang tidak istiqomah tidak akan bisa menjawab. Ketika ditanya orang munafik, "Man rabbuka?" Ha la atri. Ha, saya tidak tahu. Kepuk lagi. Yang bergebuk bukan manusia, malaikat itu. Man nabiyuka siapa nabimu? Hmm, karena tidak mengikuti sunnah. Yang diamalkan bid'ah. Haha saya tidak tahu. Tepuk lagi dalam ya. Itu tidak mati, tidak hidup. Ya, kalau dikepuk mati, selesai kita. Mana dalilnya orang disiksa, dikubur, tidak mati, tidak hidup. La yamutu fiha wa la yakhya. Tidak mati yang hilang rasa sakitnya. Dan tidak hidup yang merasakan nikmatnya. Kita Bapak dan Ibu perlu berpikir untuk hari besok. Hari kematian kita karena kita meninggal dunia bukan dibuang seperti ayam. Bukan seperti pohon mati dibakar. Kita dimandikan, dikafani, disolati. Apa mana disolati? Didoakan mafir mafirlahu Allah marhamu. Demikian juga di alam kubur kita, didoakannya pula. Setelah kita di kuburnya menunjukkan adanya hidup setelah kita mati sebentar. Mati kita itu dicabut nyawa, nyawa kita sampai kita dikubur kembali itu namanya mati. Sedangkan di alam kubur kita hidup berapa tahun? 10 tahun? Bukan. Ribuan tahun. Hatta zurtumul makabir sehingga kamu berziarah kubur. Inilah perlunya kita kaum muslimin berfikir tentang hari esok yang Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad." Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, tingkatkanlah ketakwaanmu kepada Allah taala dan lihatlah hei masing-masing jiwa amalmu untuk besok hari, maknanya untuk hari kiamat. Ya, ini keutamaan istiqamah. Ketika dia istiqamah, ketika ada pertanyaan kubur, dijawab dengan baik. Dan ketika dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, dibangkitkan dalam keadaan gembira. Jadi kita nih hidup, lalu mati sejenak, hidup lagi dalam kubur. Kalau tidak mendapatkan siksaan, ya mendapatkan nikmat. Mana dalilnya kalau di alam kubur itu ada nikmat, ada siksa? Bukankah kita kaum muslimin setiap tahiyat akhir membaca doa Allahumma inni a'udzu bika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal ya Allah Allahumma inni a'udzu bika Aku berlindung kepadamu ya Allah min adabi jahannam dari neraka jahanam wa min adabil qabri dan dari azab kubur. Ini bantahan terhadap orang-orang yang mendustakan adanya adab kubur. Kita berdoa itu. Kalau tidak ada adab kubur, kenapa kita mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari adab kubur? Ada orang yang sifatnya dua kuburan yang dikatakan oleh beliau, orang ini disiksa bukan karena dosa besar, karena kencing tidak bersih dan karena selalu menghibah, selalu menggunjing orang. Adab kubur. Allah mengatakan an-naru an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa asyan. Neraka itu akan dipaparkan oleh Allah taala kepada Firaun dan bala tentaranya pagi dan sore. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dan pada hari akhirat dan pada hari kiamat dan pada hari akhir mereka akan dimasukkan ke dalam siksaan yang lebih pedih. Yang terakhir di situ kaum muslimin kan dibahas sih hanya satu jam, dua jam lagi pak, satu jam. Ini saya minta dua menit ini. Al Hasan Al Basri ketika membaca ayat di atas ia berdoa. Nah, ini perlu kita baca doa ini. Allahumma anta rabbuna. Allahumma anta rabbuna innal ladzina qalu rabbuna Allah. Allahumma anta Rabbuna. Ya Allah engkau adalah Tuhan kami. Farzuknal istiqamah. Al-Hasan al-Basri adalah seorang tabi'in kibar. Allahumma anta Rabbuna farzuknal istiqamah. Allahumma ya Allah anta engkau Rabbuna, Rabb kami, pencipta kami, pemilik kami, pemberi rezeki kami. Farzuknal istiqomah Ya Allah berilah kami rezeki istiqomah Karena istiqomah tadi sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama sunnah. Bertauhid. Senantiasa mengamalkan yang wajib dan juga yang sunnah. Senantiasa ikhlas ketika beramal soleh. Barangkali itu Bapak dan Ibu yang selanjutnya bisa dibaca sendiri kalau itu dibagikan kalau tidak ya mungkin bisa yaitu ngeprint kepada takmir dan barangkali dibuka sesi pertanyaan apa tidak?